Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa lahu la syarika lah. wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Ba أيها المشاهدون الكرام كيف حالكم في هذا اللقاء المبارك <clears throat> نسأل الله أن تكونوا في صحة وعافية Pemirsa sahabat Akademi Nurin rahmatullah dirahmati Allah SWT terkhusus eh, peserta yang mengikuti program belajar bahasa Arab ini mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam naungan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita eh, dalam video ini episode ini melanjutkan pembahasan kita masih di kitab yang sama Al-Arabiyatu Bayna Yadaik. Kita sudah sampai di halaman 65 ya masih di latihan ya. Al-Wahdatu salisah Al-Mawdu, As-Sakanu, Ad-Darsu, As-Salis wa Ishrun. Ya, bagian ketiga eh, temanya masih tentang sakan, tempat tinggal, pelajaran yang ke-23 ya. Pada video sebelumnya kita sudah sampai di latihan yang kedua di halaman 64. Maka <clears throat> untuk e, kali ini kita akan coba lanjutkan di latihan yang ketiga ya at-tadribus salis. Jadi semuanya dibuka bukunya, diperhatikan. At-tadribus salis, latihan yang ketiga. Ya. Tabadali su'ala wal jawab ma'a zamilika kama fil mithali ya berganti tanya jawablah bersama temanmu sebagaimana yang ada di contoh. Nah, kalau yang nggak ada teman, ya dia mencoba bertanya dan juga menjawab ya. Karena sebetulnya yang diinginkan itu adalah bagaimana kita bisa mengucapkan kata-kata tersebut ya. Tapi <clears throat> sebaiknya seperti yang sering kita katakan, dicarilah teman uh, supaya bisa menjadi teman atau partner kita dalam belajar bahasa ini. Baik, coba perhatikan al-mithalu. Ya, al-mithalu contohnya <clears throat> ini masih ya. Jadi pedoman kita tuh ada gambar yang dikasih caption atau keterangan di bawahnya. Ini gambar bait, gambar syaqqah. Ya, satu gambar baitun, satu lagi gambar syaqqatun. Nah, ini kita buat polanya eh, menjadi pertanyaan dan jawaban. <clears throat> Misalnya pertanyaannya hal taskunu fi baitin ya. hal taskunu fi baitin jawabnya la askunu fi syaqqatin askunu fi syaqqatin ya ini tadi gambarnya kan bait syaqqah jadi yang pertama itu ditanya, hal taskunu fi baitin? Jawabnya, la askunu fi syaqqatin. La askunu fi syaqqah. Tidak, saya tinggal di apartemen. Ya. Coba diikuti. Hal taskunu fi baitin? La askunu fi syaqqatin askunu fi syaqqatin. Ya. Kemudian ini ada gambar selanjutnya, ada gambar syaqqah, gambar bait. Nah, bentuk pertanyaan seperti pada contoh tadi. Kita contohkan lagi misalnya begini. Hal taskunu fi syaqqatin? La askunu fi baitin hal taskunu fi syaqqatin la askunu fi baitin baik lanjutnya ada hayyul jami'ah hayyul matar hayyul jami'ah e, perumahan kampus ya kompleks universitas hayyul matar kompleks bandara Berarti bentuk pertanyaannya sama seperti pada contoh hal tas taskunu fi hayil jami'ah. Jawabannya la askunu fi hayil matari. Ya. Kemudian begitu juga di <clears throat> eh, gambar keempat, gambar ketiga ada gambar Ka'bah di situ. Eh, keterangannya adalah Makkata Kemudian gambar Masjid Nabawi, keterangannya adalah Al-Madinah. Bentuk polanya sama seperti contoh pertanyaan. Kita bertanya, apakah kamu tinggal di Mekah? Tidak, saya tinggal di Madinah. Nah, ini dibuat polanya seperti pada contoh. Ya, hal taskunu fi Makkah? La askunu fil Madinah Hal taskunu fi Makkah? La askunu fil Madinah. Perhatikan ya yang ada alif lamnya dibunyikan alif lamnya, yang tidak ada alif lamnya jangan ditambah alif lam. Ya, misalnya fi Makkah. Ya, tidak dibaca fil Makkah, tapi dibaca fi Makkah. Kemudian Al-Madinah karena ada alif lamnya maka kita baca fil Madinah. Ya, tidak dibaca fi Madinah. Ya. Karena Al-Madinah ini nama kota. Ya. Tapi kalau dia tanpa alif lam, Madinah begitu saja, ini artinya bukan nama kota lagi, tapi kota artinya. Ya. Kebalikannya, gambar terakhir Al-Madinah Makkah Al-Madinah Makkah Hal taskunu fil Madinati La Askunu fi Makkata Askunu fi Makkah Baik Ya, sahabat Akademi Nur Coba ini kalian praktekkan ya sesuai seperti yang dijelaskan tadi praktekkan ini bersama temannya kalau tidak ada teman dibuat sendiri ya ada pertanyaan ada jawaban kita yang bertanya kita yang menjawab hal taskunu fi baitin dan usahakan tidak melihat gambar ya maksudnya e, sudah kita lihat sebentar begitu tutup bukunya ya dan ucapkan hal taskunu fi baitin la askunu fi syaqqatin هل تسكن في شقة؟ لا أسكن في بيت يا. هل تسكن في حي الجامعة؟ لا أسكن في حي المطار هل تسكن في مكة؟ لا أسكن في المدينة هل تسكن في المدينة؟ لا أسكن في مكة Ya begitu ya, diulang-ulang, diulang-ulang sampai e, lisan kita itu lembut dia, ya. Begitu ketika menyebutkan itu tidak berat, ya lembut. Itu kalau sudah seperti itu biasanya akan e, keluar sendiri dia. Dan ini bisa diganti nama-nama tempatnya ini. Ya, ini kan hanya sekedar e, tadrib latihannya. Kalau sudah terbiasa ini akan mudah kita ganti. Hal taskunu fi Maidan misalnya gitu kan. La askunu fi Jakarta. Hal taskunu fil kur, fil qaryah? La askunu fil madinah. Misalnya begitu dan seterus seterusnya. Baik, ini latihan ketiga. Kalian coba perhatikan. Ya, coba diulang-ulang bentuk pertanyaannya tadi. Sekarang kita lanjutkan latihan yang keempat. At-tadribur rabi'. At-tadribur rabi', latihan yang keempat tabadali su'ala wal jawaba ma'a zamilika kama fil mithali tabadali su'ala wal jawaba ma'a zamilika kama fil mithali sama bertukar tanya jawab bersama temanmu seperti yang dicontoh baik al mithalu al mithalu talib awal eh, coba perhatikan, ini ada gambar, pedomannya juga pada gambar ya. Ada gambar, ada keterangannya di sini. Urfatun naumi sitaratun. Ini ada dua kata di situ. Yang pertama urfatun naum, kemudian di bawahnya ada kata sitaratun. Dari dua eh, sampel ini atau dua petunjuk ini kita ubah dia ke dalam bentuk kalimat tanya jawab ya contohnya di sini talib awal yaqul madza turidu li ghurfatin naum madza turidu li ghurfatin naum ya kata ghurfatun naum tadi kita ubah seperti ini jadinya madza turidu li ghurfatin naum ada lamnya ya penambahan madza turidu li ghurfatin naum apa yang engkau inginkan untuk eh, kamarmu, ruang tidurmu? Jawabannya, uridu sitarotan. Uridu sitarotan. Mada turidu li ghurfatin naum? Uridu sitarotan. Uridu sitarotan. Ya, bisa dipahami kan maksudnya? Baik. Kemudian ada gambar di bawahnya lagi. Al-Matbakh Thallajah. Sama bentuk pertanyaannya. Mada turidu lil-matbakh? Mada turidu lil-matbakh? Uridu thalajatan. Uridu thalajatan. Ya. Mada turidu lil-matbakh? Uridu sallajatan. Kemudian sebelahnya, gambar sebelahnya juga ada kata al Kemudian ada kata sakhanan. Bentuk juga seperti itu. Mada turidu lil-hammam? Mada turidu lil-hammam? Uridu sakhanan. Uridu sakhanan. Mada turidu lil hammam? Uridu sakhanan. Ya. Selanjutnya gambar kursi ya atau sofa. Ada keterangan di situ ghurfatul julusi arikah arikatun ya ghurfatul julus arikah bentuk bentukkan juga pola seperti tadi. Mada turidu li ghurfatil julus? Mada turidu li ghurfatil julus? Uridu arikatan. Uridu arikatan. Mada turidu li ghurfatil julus? Uridu arikatan. Ya. Selanjutnya ini ada gambar ghurfatun naum sariran ya ghurfatun naum sariran Mada turidu li ghurfatin naum Uridu sariran Uridu sariran Ya masih ingat kan arti sarir Sarir artinya ranjang Selanjutnya ada gambar Ghurfatul julus Sajadah, ghurfatul julus sajadatan. Mada turidu li ghurfatil julus uridu sajadatan. Mada turidu li ghurfatil julus uridu sajadatan. apa yang engkau inginkan untuk kebutuhan kama, uh, ruang duduk ya ruang duduk ini bisa jadi ruang tamu ya maka jawabannya uridu sajadatan. Saya ingin permadani. Sajadah itu dia bisa bermakna sajadah tempat sujud, bisa juga dia bermakna eh, permadani yang biasa dipasang di ruang-ruang duduk atau ruang tamu, ya. Yang terakhir ada gambar al-matbakh furnan. Ya. Madza turidu lil matbakh? Uridu furnan uridu furnan. Nah, baik teman-teman sekalian, ini coba kalian praktekkan. Ya, latihan ini coba kalian praktekkan e, eh, sebagaimana yang tadi kita contohkan ya. Tabadali su'ala wal jawaba ma'a zamilika kama fil mithali. Bertukar tanya jawablah bersama temanmu sep seperti pada contoh ya tadi sudah kita contohkan semuanya kalian hanya tinggal mengikutinya sesuai dengan yang telah dijelaskan tadi. Ya, ini bisa di stop videonya, dicoba ulang berkali-kali. Nah, setelah selesai nanti kita lanjutkan ke latihan selanjutnya. Baik, sekarang kita lanjut ke latihan yang kelima. At-tadribul khamis. Tabadali su'ala wal jawaba ma'a zamilika kama fil misal <clears throat> Perintahnya masih sama ya. Perintahnya masih sama, bertukar tanya jawab bersama teman seperti pada contoh. Ini ada gambar ya ini gambar e, bangunan ya yang bertingkat atau apartemen lah kita katakan. Ada keterangan di situ khamsu urofin Khamsu urofin artinya lima ruangan. Ad-daurul khamis ad-daurul khamis. Artinya tingkat kelima. Ya. Lima ruangan tingkat kelima. Nah, ini juga bentukan dalam bentuk percakapan ada dua orang. Yang pertama bertanya, "Kam ghurfatan fi syaqqati?" Kam ghurfatan fi syaqqati? Yang kedua menjawab, fi syakkati khamsu ghurafin fi syakkati khamsu ghurafin ya di kamar ada lima ruangan yang pertama bertanya kembali fi ayyi daurin asyakkah fi ayyi daurin asyakkah fi dauril khamis fi dauril khamis ya nah Begitu bentuknya. Jadi eh, khamsu huruf itu untuk jawaban pertanyaan. Pertanyaan pertama, kam hurfatan ya fi Jawabannya fi syaqqati khamsu hurufin. Ya, kata yang pertama. Kemudian pertanyaan kedua, fi ayyi daurin asyaqqah? Nah, penjawabannya fi dauril khamis pada tingkat yang kelima. Nah, ini coba dipraktekkan kembali ya eh, pada gambar-gambar selanjutnya. Arba'u ghurafin ad-daurur rabi. Ya, ada empat ruangan tingkat keempat. Salasu ghurafin <clears throat> ad-daurus thalis. Tiga ruangan ya, tingkat ketiga. <clears throat> Khamsu ghurafin ad-daurus tsani. Lima ruangan Tingkat kedua. Arba'u ghurafin ad-daurul awal. Ya, empat ruangan tingkat yang pertama. Dibuat polanya seperti pada contoh. Berarti kalau di arba'u ghurafin dia pertanyaan adalah kam, berapa? Kam ghurfatan fi syaqqah fi syaqqati arba'u ghurafin fi ayyi daurin asyaqqah asyakatu fid daurir rabi' ya ini latihan yang ketiga kelima dan ke yang terakhir latihan terakhir dalam uh, segmen ini adalah hati jumalan kama fil mithalaini ya datangkan bentuk kalimat sebagaimana yang ada dalam dua contoh berikut al misalul awal contoh yang pertama ladaina syaqqatun jamilatun Ladaina syaqqatun jamilah. Al-mithal usani. Ladaina baitun jamilun. Ladaina baitun jamilun. Perhatikan, ya ini kenapa didatangkan dua contoh karena dia memiliki perbedaan. Kata jamil dengan jamilah yang pertama itu syaqqatun ladaina syaqqatun jamilatun. Kata yang kedua, ladaina baitun jamilun. Ya, kata jamilahnya itu dengan jamil itu dia bergantung pada kata sebelumnya. Ya, jamilatun kenapa dia menjadi kata jamilatun? Karena kata sebelumnya juga ada tak marmutoh Maka dia mengikuti hukum kata pertama. Baitun jamilun. Jamilun kenapa tidak pakai marmutoh tak marmutoh pada contoh di sini? Ya, karena kata sebelumnya juga tidak menggunakan ta' marbutoh. Dalam istilah nahunya disebut ini kata yang muannas dan mudakkar Catat ya, kata yang muannas, kalimah muannas, kalimah mudzak mudzakkar. Ya, jadi kalau katanya tersebut muannas, maka kata yang bergandengan dengan tersebut juga harus menjadi muannas, ya. Kalau dia muzakkar, maka juga menjadi mudakkar.